Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan penerang Al-Quran sebagai penerang dan petunjuk serta rahmat bagi semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan yang benar sehingga membawa kita ke dalam kebahagiaan. Pemirsa TVRI dimanapun anda berada, senang sekali rasanya kami dapat menjumpai anda dalam acara Teledakwah. Masih bersama saya, Lisfi Rasina, dan rekan kami, Rahmaji Asmuri. Apa kabar Mas Aji? Alhamdulillah sehat Mbak Ivi. Iya, alhamdulillah sehat sekali. Satu pekan tidak ketemu, membawa suasana yang lain. Oh iya. Kita baju kuning bukan berarti membela salah satu oh, partai oh, iya, ya. <laughs> Ini tanda keceriaan ya Mas oh, tanda ya. Keceriaan, dan ya. semangat menyambut pagi di acara teledakwah tentunya. Baik. <laughs> Dan kita berharap para pemirsa dimanapun Anda berada khususnya dai-dai ya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sehingga kita bisa mengoptimalkan apapun yang kita lakukan pada iya. kesempatan pagi hari ini. Dan tema kita pagi hari ini sangat tepat sekali dengan apa yang terjadi pada waktu belakangan ini iya. terkait dengan pemilu iya. tentang ikhlas dalam, dalam beramal. beramal. Kita tahu kemarin waktu sebelum pemilihan ada orang yang menginfakkan sesuatu iya. tapi setelah pemilihan diambil lagi nah, gitu. Itu. <laughs> Sebenarnya itu ikhlas apa enggak ya? Nah, itu kita tahu nanti kita dengarkan gitu ya. <laughs> Iya. Bagaimana ungkapan para dai-daiyah ketika iya. menyampaikan iya. tentang tema ikhlas dalam ikhlas beramal. Dalam beramal. Iya. Dan siapa saja Dewan Hakim kita yang hadir pada kesempatan ya, pagi iya, hari ini? Dewan Hakim kita pada hari ini sudah ada Bapak Dr. Haji Saifuddin Zuhri MA dan Bapak Dr. Lutfi MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau melihat Ustaz tuh tenang bahwa Iya, adem gitu ya. <laughs> adem Dan pemirsa mana-mana Anda berada, uh, anda juga bisa berpartisipasi di acara ini di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan tentunya jangan lupa manakala Anda sudah tersambung bersama kami tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Ya. Balihu anni walau ayah. Nah, itu dia. Ya. <laughs> Baik. Kita harus mampu menyampaikan sesuatu kebaikan itu ya. walaupun hanya satu ayat. Iya, lebih dari satu ayat itu akan lebih lebih baik lagi. lagi. Iya, Mas lagi. Namun pemirsa, sebelum acara ini kita mulai, uh, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembekalan yang akan disampaikan oleh salah satu dewan hakim kita yaitu Bapak Dr. Haji Saifuddin Zuhri MA. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Untuk pembekalan bagi para da'i dan da'iyah yang akan mengikuti e, lomba teledakwah ini pertama-tama yang harus diperhatikan adalah isi daripada dakwahnya itu sendiri isinya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup yang pertama isinya itu paling tidak mencakup salam kemudian hamdalah dan menyampaikan topiknya dalam hal ini adalah ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua, isi daripada e, dakwahnya itu sendiri mencakup ayat dan dalil-dalil yang terdiri dari baik ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah dan mungkin e, beberapa pendapat ulama. Kemudian penilaian yang akan dijalankan dalam tele dakwah ini adalah e, pertama sekali dan yang paling tinggi nilainya adalah konten. Oleh karena itu, dai dan daya harus benar-benar e, memberikan konten atau isi dakwah yang cukup dan memadai sehingga bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Namun demikian, e, kelancaran, kemudian ketepatan waktu, vokal, intonasi dan artikulasi juga mempunyai e, bobotnya masing-masing e, saya dengan Pak Dr. Fatullah insya Allah akan memberikan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Eh, kemudian e, satu lagi diharapkan ketika menyebutkan ayat dan hadis mem memberikan alamat ayatnya atau hadisnya misalnya ketika mengutip surah Al-Baqarah disebutkan surahnya dan ketika mengutip hadis Rasulullah juga disebutkan rawinya. Begitu barangkali e, penjelasan singkat untuk e, dai dan dai yang akan mengikuti tele dakwah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Bapak Dr. Haji Saifuddin Zuri MAG ya yang sudah memberikan pembekalan cukup singkat ya, namun intinya padat dan berisi. Betul, ada tiga. <laughs> Pembukaan, iya, isinya ya, itu sendiri dan yang penting penutup gitu. Nah, iya. tapi isinya ini ada sub-subnya lagi. Iya, jangan bertele-tele juga ya Mas itu ya. dia hmm, eh, karena vokalnya. waktu yang sangat terbatas. Betul, vokal harus jelas, artikulasi dan kesesuaian waktu itu yang paling penting. Iya. Dan, dan ketika mengutip lagi dalil ya. Nah, ya. mengutip iya. dalil, ayat, hadis atau pendapat ulama ulama itu, itu disebutkan alamatnya. Ya. Qurannya surah apa, ayat berapa. Ya, betul. Uh, hadisnya itu siapa? Hadis riwayat siapakah. <laughs> Iya. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai acara ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek dan 021 574 3478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek dan passwordnya adalah balihu ani walau ayah. Baik, saya menarik nih tentang tema yang kita bincangkan ya, ikhlas dalam menarik Iya, e, melihat fenomena yang ada di samping tadi gitu ya. Mm -hmm. Kita juga melihat ada e, kemarin sempat kejadian nih pekan-pekan yang lalu itu uh, dia sudah mewakafkan jalan bagi para masyarakat. Ya. Eh ternyata dia tidak terpilih <laughs> jalannya ditutup gitu ya. Kasihan banget yang lain ya, gitu ya. Uh, uh. Nah, nanti kita ingin lihat gitu ya, baik pandangan dewan hakim ya, maupun, maupun pandangan para dai-dai ya, gitu ya. Iya. Seperti ya. apa orang yang seperti ini? keikhlasan itu yang seperti apa sebenarnya iya, gitu uh, ya. Uh, uh, dan ikhlas ini sebenarnya sudah sering banget kita dengar ya Mas Aji karena udah nggak asing lagi ya di telinga kita Betul. dan sebenarnya inti daripada ikhlas itu sendiri adalah semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mm -hmm. Dan mudah-mudahan uh, para dai dan daiyah di rumah juga bisa untuk menyampaikan dakwahnya dengan baik ya Mas Aji. Dan ini bukan merupakan kata yang asing bagi kita ikhlas yeah, itu ya. Uh, sering sekali diucapkan, namun praktiknya yang kadang, sulit untuk <laughs> dipraktikkan gitu ya. Betul. Jadi kita juga nggak tahu kalau apa namanya sudah kita lakukan, apakah hmm. itu sudah ikhlas gitu Atau ya, tidak gitu ya. Ah. Apalagi yang disebut-sebut gitu ya. Iya betul. <laughs> itu namanya ria. Oh gitu ya. Kita nggak tahu nanti, oh, nanti iya, kita iya, ingin dengarkan para pendapat daya-daya iya, dan betul. pendapat para iya. uh, dewan hakim kita yang hadir pada kesempatan iya, hari betul. ini gitu ya. Ah, ah. Namun uh, sebelum kita menerima penelpon, iya. sekarang sudah memasuki waktu sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya. Kita juga harus sholat subuh gitu ya. ya. <laughs> Jeda sesaat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Teledakwa untuk edisi hari ini Kamis 16 April 2009 atau bertepatan pada tanggal 20 Rabiul Akhir 1430 Hijriah. Dan tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang ikhlas dalam beramal. Nah, ini terkait dengan fenomena yang terjadi belakangan ini ya khususnya. Dan di samping itu pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami. Silahkan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 021 0815743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah countdown waktu atau hitungan waktu mundur yang ada di monitor tolong diperhatikan karena itu mempengaruhi penilaian dewan hakim terhadap materi yang disampaikan. Dan kami masih mendengarkan ada sebagian dai-dai ya ketika menyampaikan materinya terkesan membaca kita nggak tahu ya karena tidak melihat terkesan ada seperti membaca gitu karena tidak ada penekanan-penekanan artikulasi ketika membaca data saja nah kita berharap catat saja poin-poinnya kemudian sampaikan materinya itu mungkin akan lebih baik gitu ya bagi dari sisi kita dan yang paling penting siapapun yang pernah mendapatkan predikat terbaik pada pekan-pekan sebelumnya Uh, kita berharap memberikan kesempatan kepada saudara-saudari kita yang belum untuk bisa mengikuti acara ini. Di samping itu pula, bagi saudara saudara kita atau dai-dai yang sudah mendapatkan predikat terbaik, tolong jangan lupa kirimkan pas foto foto Anda ukuran poset ke TVRI agar nanti ketika saat final kita bisa menampilkan foto Anda. Baik, nampaknya sudah ada yang tersambung. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dulu Bapak. Balighu anni walau ayah. Oh, sudah sholat subuh Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Bapak Mulyana di Tangerang. Pak Mulyana dari Tangerang. Iya. Baik, silahkan Pak. Tema kita tentang ikhlas dalam beramal. Kita mulai dari hitungan waktu yang ada di layar kaca Anda Pak. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa mauntala amma ba'du Yang saya muliakan Bapak Dewan Hakim Ibu Bapak Pembawa Acara Dan pemirsa TV RI di mana saja berada Pertemuan kita kali ini adalah dalam tema ikhlas dalam beramal. Memang kita sesungguhnya dituntut oleh Allah dan Rasulnya di dalam beramal. Kita harus ikhlas. Artinya kita harus memurnikan dalam beramal tersebut. Semata-mata hanya mengharap dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الآية artinya dia Allah hidup tidak ada Tuhan selain dia sebab itu sembahlah ia dan beribadahlah serta mengikhlaskan ibadah kepadanya dan juga firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا yang artinya Barang siapa mengharap akan menemui Tuhannya, hendaklah ia beramal dengan amalan soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan dalam menyembah Tuhannya dengan suatu apapun. maka oleh karena itu Demikian saudara kaum muslimin Kita beramal harus ikhlas Karena kalau tidak maka kita tidak maka kita termasuk orang-orang yang ria artinya kita menyekutukan dalam amalan kita se kepada selain Allah naudzubillah ini dinamakan syirik kecil yang yang mana sangat ditakutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Inna akhwafa ma alaikum asyirku asghar arriya'u rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadapmu sekalian adalah sirik kecil, yaitu ria. Karena ria bisa menghapus pahala amal kita. Demikian dakwah ini saya akhiri dengan mengucapkan Allahumma ja'alna minal mukhlisina lahudin. Ya Allah, jangan ya Allah jadikan kami orang-orang yang bisa memurnikan ibadah kepadamu dan janganlah engkau jadikan kami orang-orang yang menyekutukanmu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyana dari Tangerang. Alhamdulillah waktunya tepat sekali dan mudah-mudahan para da'i dan da'iya selanjutnya juga seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Siti Soleha di Jakarta. Iya, baik Ibu Siti. Balighu walau ayah. Alhamdulillah. Ibu sudah tahu tema pada pagi hari ini? Alhamdulillah sudah tahu. Iya. Silakan Ibu, waktunya tiga menit dan mohon perhatikan waktu mundur yang ada di layar kaca Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Salah satu syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas. Selanjutnya adalah ittiba'ur rasul hati yang ikhlas mutlak diperlukan untuk mengiringi ibadah kita, baik yang bersifat mahboh maupun ghair mahdoh. Perlu diketahui, tahapan-tahapan ikhlas terbagi tiga. Satu, ikhlas sebelum beramal. Ikhlas sebelum beramal menentukan nilai dan hasil yang diinginkan sebagaimana nah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu niat wa innamal likulli imrin sesungguhnya diterimanya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan hadis Bukhari Muslim Ikhlas yang kedua adalah ikhlas ketika beramal ketika kita sedang mengerjakan amal ibadah sangat penting menanamkan ikhlas dalam hati kita. Bila ikhlas bermakna tauhid, maka ketika beramal kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah berarti kita telah menghadirkan konsep ihsan dalam pengamalannya. Dan bila hal itu terjadi, maka kita akan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Nabi anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka jika engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia selalu melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ikhlas yang ketiga adalah ikhlas setelah beramal. Amal ibadah yang kita kerjakan jangan sampai kita rusak. Harus tetap kita jaga agar tetap berpahala di sisi Allah. Jangan sampai amal ibadah tersebut terhapus di kemudian hari akibat kita tidak ikhlas setelah beramal. Sesuai dengan firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu wal yawmil akhir." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti prasasti penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pemirsa, akhirnya semua kita bisa menjaga keikhlasan kita dengan cara ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal dan ikhlas setelah Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Soleha dari Jakarta, terima kasih tepat pada waktunya. Subhanallah ya. Dan materinya terarah ah, kelihatannya. Iya. <laughs> Baik, namanya sudah ada yang bergabung kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Bapak. ya. Balibu anni walau aya Mm -hmm. Dengan siapa dari mana? Yayat Hidayatullah dari Tangerang. Pak Yayat Hidayatullah dari Tangerang. Silakan ya. Pak, tema kita pada pagi hari ini tentang ikhlas dalam beramal. Tolong perhatikan hitungan waktu mundur yang ada di layar kaca Anda. Iya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pembawa acara dan seluruh pemirsa TVRI yang berbahagia. Alhamdulillah dengan takdirkan tanji di hadisnya Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam tema ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ma أمروا illa ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية Artinya, mereka tidaklah disuruh melainkan supaya menyembah Allah serta mengikhlaskan agama baginya. Kaum muslimin yang berbahagia, walaupun ayat tersebut ditujukan bagi kaum ahlul kitab, tapi sifatnya umum. Bahkan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah serta beribadah kepadanya dan haruslah mengikhlaskan amal-amal kita. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Imam Tawi berkata dalam kitabnya yang dimaksud dengan islah adalah Sofa'ul qalbi minal aghyari bi ayyakuna maqsuduhu bil amali Allah ta'ala. Yang artinya bersihnya hati dari kotoran-kotoran kepada amalnya tersebut hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap sesuatu selain Allah. Dikarenakan kalau kita beramal ada implik-implik dari sen Allah, itu adalah ria. Sedangkan ria adalah sesuatu perbuatan yang menunjukkan Allah dalam amalannya yang mana diancam bahwa orang yang beramal dengan riya itu tidak akan diterima amalnya bahkan dia pun tertolak dari maksud surga. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah harramal jannata ala kulli mura'in wahu dailimi kitab irsadul ibad sifat 63 sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala haramkan surga bagi semua orang yang ria dan juga Rasulullah SAW bersabda إياكم Allah تخلصوا طاعة الله بحب ibad العباد وتحبط a'maluhum rahul الدارمي Takutlah kamu mencampurkan taat kepada Allah dengan pujian dari manusia, maka terhapuslah pahala amalan kalian tersebut. na'udzubillah summa na'udzubillah Demikianlah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan dari riak tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dakwah singkat ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayat Hidayatullah dari Tangerang. Alhamdulillah ya, ini juga tepat waktu Mas Aji. Walaupun masih ada nyisa dikit. Iya, betul. <laughs> dikit, kali ya. Iya, dan nampaknya sudah ada penelpon yang masuk lagi Mas Aji. Mm -hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak. Iya, Bapak Arif ya. Mas Unggen Terakang Kalimantan Timur. Hmm. Iya. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Mas Pak Sofian. Oh, Pak Sofian. Udah ya. tidak asing lagi nih ya Mas Haji. Iya, betul. Beliau adalah pemirsa setia. Bukan langganan, pemirsa setia. Pemirsa setia teledakwah. <laughs> Benar sekali Mas. Mas Ilham Haji. Iya. Iya, okay. Pak Silahkan uh, bisa dimulai dari sekarang dakwahnya. Ya, insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Quran Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال إن ربك بالمرصاد hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 6 yang memerintahkan kita semuanya agar beribadah kepadanya, menjalankan agama hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan ridho dari yang lainnya apatah lagi manusia dan Allah berfirman dan di, dalam surah lainnya dalam surah apa juga ayat 14 Allah berfirman Allah mengetahui segala apapun yang kita kerjakan oleh karena itu hadirin saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah marilah kita beribadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya maha itu dan pahala rahmat dari Allah subhanahu wa bukan dengan yang lain karena kita di sini hanya, hanya sementara kita, kita tidak bisa mengharapkan dari yang lain dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita seperti kita mengambil contoh dalam sejarah pada perang Tabuk di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Abu Bakar Siddiq Allah an memberikan seluruh hartanya pada perjuangan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mencontoh seperti para sahabat minimal kita memberi atau berikan sedikit yang ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin sesuai dengan Bukhari Muslim innama innama malu bin niat wa innama likul likulim iman amal sesuai niat tergantung kembali kepada kita apakah ikhlas atau ataupun tidak Itulah demikian yang saya dapat dan sampaikan. Yang lebihnya saya mohon maaf. kami mayasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian dari Kalimantan Timur, terima kasih telah berpartisipasi dan tepat sekali pada waktunya gitu ya. Iya. Dan silahkan penonton berikutnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dulu Bapak. Balik ani walau ayah. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak, biar pemirsa tahu Pak, Bapak namanya siapa dan dari mana Pak? Aduh, senyumnya asik sekali ini. Oh, Subhanallah, tersanjung saya dibilang senyumnya. dari <laughs> Anto, Ciputat. Ya, Pak Anto silahkan tema kita tentang ikhlas dalam beramal Pak Anto dan mohon perhatikan hitungan waktu mundur yang ada di layarnya. Silahkan bisa dimulai dari sekarang Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhlas adalah salah satu dari sifat-sifat mahmudah yang paling tinggi setelah iman. Ikhlas adalah rahasia Allah. Para malaikat pun tidak tahu. Kita manusia yang punya diri pun tidak dapat mengesannya. Dalam hadis kutsi Allah berfirman, Ikhlas itu satu rahasia dalam rahasiaku. Aku titiskan ia dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Di dalam sejarah, para sahabat Rasulullah bila mendengar tentang ikhlas dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menangis, mereka merasa tidak selamat, mereka merasakan tidak mungkin memperoleh sifat ikhlas yang begitu tinggi kedudukannya dan nilainya itu. Begitu penting dan berdilanya ikhlas itu, Allah menghendaki agama Islam yang suci murni itu diamalkan secara suci pula. Tidak dicelahi dengan rasa ria, ujub, ingin dipuji, dan ingin punya nama. Di dalam Al-Quran, surat Al-Jumar ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir dinul khalis. Ketahuilah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih jadi kita beramal, bekerja, berusaha, berjuang seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, mengajar, berdakwah, memberi, menolong, motivasi dan belajar mesti karena Allah. Karena perintah Allah. Karena mengharapkan keredoan Allah. Dan karena taat dan patuh kepada Allah jangan bercampur dengan karena-karena lain selain karena Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan orang yang ikhlas. Yang berbuat kebaikan atau kerja-kerja murni karena Allah. Kebaikan atau kerja-kerja murni Allah tujukan bersih. Motivasinya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berbuat kebaikan-kebaikan dengan hati yang tunduk, tawadu, rasa takut dan cemas kepada Allah. Takut amal kebaikan yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah taala tidak memandang gambaran lahir kamu, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kamu." Jadi para pemirsa, Ikhlas adalah roh ibadah. Ibadah tidak ikhlas, ibadah tidak ada ruh. Ibadah tidak ada ruh, ibadah yang mati. Wabihi wablahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anto dari Ciputat dan ini juga uh, pemirsa setia ya. <laughs> Betul. <laughs> Sudah ada penelpon yang masuk rupanya Mas Haji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Enkatra dari Palembang. Iya, Bapak, gimana nih pempek? <laughs> Pagi-pagi jam bicara pempek. Iya, oh gitu ya. Passwordnya Bapak? Balik wa'ni walau ayah. Ya, tema kita pada pagi hari ini ikhlas dalam beramal. Silahkan Bapak, tolong perhatikan waktu mundur di layar kaca Anda. Ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi وأصحابه أجمعين أما بعد Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas lipat karunia-Nya Sehingga kita pagi hari ini masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia. Kausia kita pada pagi hari ini ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Bayyinah ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Sebenarnya kami tidak menjuru kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya beragama dengan sejujur-jujurnya supaya mendirikan sholat mengeluarkan zakat itulah agama yang benar Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk beramal dengan seikhlas-ikhlasnya mata karena Allah bukan karena manusia orang yang beramal karena manusia berarti di hatinya masih terdapat sifat sombong walaupun sekecil apapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تدخلوا جنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من kibar tidak akan masuk surga manusia itu selagi di hatinya masih terdapat sifat sombong walaupun sekecil biji sawi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh sebab itu, marilah kita melaksanakan amal ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya semata-mata karena Allah. Semoga Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Semua semoga kita akan berbahagia, berbahagia di dunia, lebih-lebih akan berbahagia di akhirat nanti. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, demikian tausiah kita yang sampai saya dapatkan sampaikan pada pagi hari ini lebih dan kurang kami akan maaf wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hadroh dari Palembang, subhanallah, bersemangat pagi-pagi iya, ya. Jauh-jauh dari Palembang masih. Betul. Kita juga harus ikut bersemangat pagi ini. Terima kasih Pak sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan spirit semangatnya tadi bisa memberikan gambaran pencerahan bagi kita iya, semua. Amin. Namanya sudah ada yang tersambung kembali, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik warahmatullah. Terima kasih Bapak. Dengan siapa dari mana Pak? Dari Kastori dari Tegal. Pak Kastori dari Tegal. Iya. Pak, silahkan kita bisa mulai dari sekarang namun tolong perhatikan hitungan waktu mundur yang ada di layar televisi Anda. Oke. Okay. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada Kata ikhlas menunjukkan pengertian jernih Bersih dan suci dari campuran dan pencemaran Pemirsa, sesuatu yang murni artinya bersih tanpa ada campuran Baik yang bersifat materi maupun non materi Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu mengesak mengesahkan Allah yang hak dalam berniat melakukan ketaatan bertujuan hanya kepada Allah tanpa mempersekutukannya dari sesuatu apapun. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sekurang-kurangnya ada tiga keutamaan yang orang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, Ikhlas membersihkan kolbu dari rasa dengki dan iri hati. Hal ini juga dapat menjadi sarana yang dapat menyebabkan amal perbuatan di sisi Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu min al-ilmi illa ma kana lahu khalisan wa abdahi bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali amal perbuatan yang diniatkan dengan ikhlas demi meraihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Yang kedua, ikhlas menjadi penyebab datangnya ampunan terhadap dosa-dosa besar. Masih ingatkah kisah seorang wanita pelacur pada zaman Nabi? Ketika itu memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan sedang dia melakukannya dengan hati yang sangat ikhlas Akhirnya Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Subhanallah. Karena ikhlas, walaupun banyak dosanya, tapi Allah memberikan ampunan kepadanya. Yang ketiga, ikhlas dapat mendatangkan hikmah dan bimbingan. Firman Allah, Abdullah bin Syaitan Rajim, In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqan Quran Surat Al-Anfal ayat 29 Kata Al-Furqan artinya Petunjuk yang dapat membedakan adalah hak dan yang batil dan juga dapat diartikan di sini pertolongan dari Allah untuk membimbing menuju hikmah yang luar biasa. Kesimpulannya adalah bahwa ikhlas sangat penting tertanam dalam hati kita karena salah satu syarat diterima amal ibadah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kastori dari Tegal yang telah menyampaikan dakwahnya. Subhanallah, udah ada yang masuk lagi ya. Hmm. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? dengan Ustaz Sahril di Jogja. Iya, Bapak. Eh, passwordnya maaf. Passwordnya Bapak. Balihu anni walau ayah. Balihu anni walau ayah. Iya, terima kasih. Tema kita pada pagi hari ini adalah ikhlas dalam beramal.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 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan ketika kita melakukan ibadah supaya ibadah kita betul-betul murni anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun fa innahu yaraka jika kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka beribadah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala fa illam takun tarahu maka jika kamu tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala fa innahu yaraka maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang telah kamu lakukan termasuk ibadah tersebut. Salah satu sifat ikhlas yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan itu, janganlah kita ingat-ingat apalagi sampai mengungkit-ungkit menyakiti orang yang menerimanya. Allah menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu La tubdilu sodakotikum bil manni wal adha.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 Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fahril dari Jogja, terima kasih luar biasa. Tapi terkadang dia salah sebut terus TPI terus harus <laughs> TPRI gitu sedikit ya, <laughs> sedikit kurang gitu ya. Iya, iya. Baik, nampaknya ada sesuatu tersambung iya. lagi. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bapak? Eh, al walau ayah. Pak Arif. Iya, sehat Pak Arif. Alhamdulillah. <laughs> Silahkan Pak Arif langsung saja tema kita tentang ikhlas dalam beramal. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, mari kita buka surat Toha ayat 2. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy rajim. Ma anzalna alaikal Quran alitasko. Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran agar menjadi susah. Dari ayat ini kita tahu, berarti Al-Quran diturunkan supaya kita hidup tenang, hidup bahagia, hidup selamat, dan sebagainya. Oleh karena itu, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, seharusnya kita laksanakan ini sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Karena apa? Apabila kita taat kepada perintah dan larangan Allah, itu untuk kita sendiri. Maka contoh ikhlas paling tidak ada tiga syarat untuk uh, perbuatan ikhlas itu ada tiga syarat. Pertama, perbuatan itu dilakukan karena tidak ingin diketahui orang. Ini perbuatan ikhlas. Contohnya, buang air. Yang kedua, tidak karena upah. Tidak karena mengharap upah dari siapapun. Contohnya, salat lima waktu. Kita bukan karena dijanjiin dari caleg. Kita sholat, ikhlas. Yang ketiga, kita lakukan karena cinta kepada manusia baik pada dirinya maupun pada orang lain seperti orang tua kepada anak-anaknya ini perbuatan ikhlas oleh karena itu pantaslah Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 15 A'udzubillahi minasyaitonirrajim man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu hati-hati pemirsa, apakah kita melaksanakan perintah Allah itu wajib? Apa butuh? Kalau kita mengatakan wajib, berarti ada beban, berarti tidak mencapai pada tahapan ikhlas. Tetapi apabila kita telah mendapat hidayah, pasti melaksanakan perintah Allah itu kebutuhan. Inilah kunci untuk memperoleh amal yang ikhlas. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila itu fikbal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif dari Jakarta yang telah menyampaikan dakwahnya tepat waktu ya Mas Aji. <laughs> tepat waktu dan berbobot. Gitu ya. <laughs> Baik, sepertinya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, sepertinya terputus teleponnya Mas Aji. Atau mungkin tidak mau sama perempuan. Oh gitu ya. Laki-laki. <laughs> Dan pemirsa kami masih mengundang Anda di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Masih ada kesempatan sampai nanti pukul, pukul 5.30 menit dan mungkin hanya sekitar satu orang lagi yang iya. bisa ya. gitu ya. ya. <laughs> dan Serta terakhir ya. Betul dan tema kita sangat menarik pada kesempatan pagi hari ini tentang ikhlas dalam ikhlas beramal. dalam beramal gitu ya. ya. Tadi banyak banyak apa namanya banyak banyak kisi-kisinya tadi ya, ya. betul mhm. sekali Mas Adi. Ada tadi ada yang disampaikan oleh salah satu dakwah kita uh, oh, seperti sudah ada yang masuk ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Artoni di Banjarmasin. Iya, Bapak passwordnya? Balighu anni walau ayat. Iya, baik Bapak silakan temanya ikhlas dalam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Pemirsa TPRI yang terhormat Keikhlasan itu ialah amatlah penting dalam menjalankan suatu amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika amal ibadah yang kita lakukan kita sertai dengan niat yang ikhlas hanya memohon keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda namun jika tidak, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu sendiri berarti beramal dan beribadah yang kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni hanya mengharap keridaan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mendapat pujian dari manusia. Ikhlas merupakan ruh daripada setiap amal kebajikan. Jika seorang mengerjakan kebajikan dengan niat yang ikhlas maka ia amalnya selalu mempunyai ruh dalam kehidupannya tidak akan mati keikhlasan juga merupakan syarat diterimanya amal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddi hunafa wa yuqimu salata wa yuqimu zakata wa dalika dinul qayyimah artinya Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada Allah, mengikhlaskan semata-mata hanya untuknya agama yang sempurna, dan mendirikan sholat serta mengeluarkan zakat. Itulah agama Islam yang tegak dan kokoh. Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin pemirsa TPRI yang berbahagia. Dengan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa seorang muslim harus mengetahui tugas dan kewajibannya yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar pelaksanaan tugas kewajiban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia dituntut dengan keikhlasan yang tinggi dan niatnya yang tanpa pamrih dari Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mencari keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu sahnya dengan niat. Jika suatu perbuatan ibadah manusia niatnya tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dan apabila dia mendapatkan nilai yang ikhlas, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Rasulullah juga bersabda, "Kullun nasi halaka illal alimun, wal alimuna halaka illal amilun." wal amiluna halaka illal mukhlisun. Artinya, tiap manusia pasti binasa kecuali orang yang berilmu. Tiap orang Baik, Pak Artoni dari Banjarmasin, terima kasih telah berpartisipasi. Namun sayang sekali kelihatannya terputus. waktunya sudah terburu habis Ya. gitu ya. Jadi harus diputus karena waktu kita memang terbatas dan kebetulan Pak Artoni adalah peserta terakhir kita ya. dari Banjarmasin. Dan berikutnya Ya, sebelum kita mengetahui siapakah peserta terbaik pada episode kali ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu evaluasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lutfi MA. Silakan Bapak. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du Pada kesempatan kali ini saya ingin be menyampaikan beberapa catatan buat uh, para peserta Yang pertama Alhamdulillah sudah banyak yang lebih baik dari kemarin-marinnya Ini catatan yang bagus sekali uh, Sudah uh, intonasinya sudah banyak yang baik namun ada satu peserta yang masih sifatnya menggurui Bukannya <laughs> berceramah akan tapi seperti di kelas Terlalu terlalu kental warna gurunya. Uh, yang kedua soal uh, dalil ya. Dalil ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis, dan ada juga pendapat ulama. Kalau kita mengatakan bahwa ikhlas itu ada tiga, Ah, sebelum sesu, uh, ketika dan setelah apakah itu pendapat saya atau pendapat uh, orang lain atau konsep orang lain kalau um, umpamanya konsep orang lain maka sebutkanlah bahwa ini konsep uh, Ibn Qayyim atau konsep Imam uh, Ghazali dan seterusnya kita harus uh, jujur ketika mengutip konsep uh, orang lain namun kalau memang konsep itu adalah konsep kita it's okay Eh, ini bagus uh, bagus sekali. Terus uh, ketika kita ingin menukil sebuah sebuah hadis uh, tadi ada dua hadis yang disebutkan dalam kitab uh, dalam uh, riwayat Andailami dikutip dalam sebuah kitab. Eh, saya ingin menyarankan uh, lebih baik menggunakan kitab yang paling uh, yang lebih kuat ya uh, dan hadisnya pun lebih kuat. Saya menyarankan untuk kedepannya gunakanlah kitab Riyadus Solihin dan ambillah hadis dari kitab uh, tersebut atau kitab At-Targhib uh, wa Tarhib uh, Lil Munziri atau kitab al Jarur uh, karya uh, eh, ad Ketiga kitab ini uh, relatif hadisnya lebih kuat dan sumbernya pun lebih lebih jelas. Uh, ini untuk uh, Sedangkan tadi juga ada Pak Anto ya. Ada Pak Anto mengutip hadis inallah eh, innallaha la yanzuru ila suarikum uh, eh, azamikum walakin yanzuru ila kulubikum Hadis ini beliau katakan sebagai rawahul Bukhari dan Muslim. Eh, yang benar hadis ini adalah rawahu Muslim. Lebih baik menyebutkan satu daripada menyebutkan dua karena dua dua referensi atau dua perawi lebih kuat dibanding satu. Namun salah kalau umpamanya satu kita sebutkan kedua. Terus catatan saya yang lainnya adalah uh, uh, mengenai tema ya. Temanya banyak yang lari dari ikhlas ke ria dan ke takabur. Jadi riaknya yang yang lebih banyak dan takabutnya lebih banyak ketimbang uh, ikhlasnya. Jadi lari dari tema hendaknya kita konsen dengan uh, temanya. Mungkin uh, ini catatan dari saya. Mudah-mudahan lebih baik lagi untuk kedepannya. Walhamdulillahirobbilalamin. alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima, Terima kasih pada Dr. Lucy MA. Iya. Uh, begitu komprehensif ya, iya. apa namanya evaluasinya Terus dan sekali. sampailah kita pada kira -kira, acara. <laughs> sebelum penghujung. Oh, kira-kira siapa uh, peserta terbaik kita pada kesempatan pagi ini ya. dan kita ucapkan barokah Allah kepada yang punya nilai 172 berasal dari Jakarta. Nah, ya. ini sudah terbilang siapa kira-kira? Yang jelas kebetulan Daiyah. Daiyah, ibu-ibu <laughs> satu-satunya ya. ya. Alhamdulillah. Ibu Sifti Solha. Uh, kami sampaikan selamat buat Anda dan barokallah buat Anda. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk bisa berdakwah lebih jauh nanti di masyarakat. Ya. Dan jangan lupa mohon dikirimkan foto Anda sebagai bekal kita nanti ketika saat final ya kita akan munculkan gitu iya, ya. ya. Tema kita pekan depan apa Mbak Ivi? Tema kita pekan depan adalah menghormati orang tua. Hmm, <laughs> sesuatu lagi nih. Sangat gitu penting ya. sekali. Sangat penting. Namun ya. sayang sekali kita dibatasi oleh waktu dan kita ya. harus undur diri dari hadapan Anda. Uh mm-hmm. -huh. Namun jangan khawatir, insya Allah Kamis depan kita dapat bertemu kembali uh, setiap hari Kamis jam setengah lima sore eh, pagi ya. Pagi. <laughs> Saking semangat. Saking semangat. Sore ya. aja. Iya. Dan dan kami harus berdiri dan terima kasih atas perhatian dan, dan kebersamaan Anda. Dan kami akhiri bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.